Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Haiyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahimatullah alaih. Al-Imam Abu Dawud siapa namanya antum? Al-Imam Abu Dawud rahimahullah siapa namanya antum? Antum? Antum? Al-Imam Abu Dawud siapa namanya antum? Al-Imam Abu Dawud siapa namanya antum? Sulaiman al Ash'af As-Sistani rahimahullah. Bukan yang tak tanyakan bukan apa? Bukan Abu Bakarnya, Abu Dawudnya. Kalau Abu Bakarnya baru Abdullah. Jangan keliru ya. Nah, Ha'iyah ini karanya anaknya. Abu Bakar bin Abi Dawud. Abu Bakar namanya Abdullah, Abu Dawud bapaknya. Namanya siapa tadi? Naam Sulaiman ibn Ash'af As-Sistani rahmatullah alaih. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala Wa amma idhafatuhu ilal malak itu ya. Adapun penyandarannya kepada malaikat itu maksudnya Al-Qur'an disandarkan kepada malaikat fi qoulihi innahu laqaulu rasulin karim Maksudnya apa? Maksudnya na'am dalil yang menunjukkan penyandarannya kepada malaikat, maksudnya malaikat mengambil dari Allah Subhanahu wa taala dalilnya ini. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah ucapan utusan yang mulia. Wa idzafatuh maksudnya adalah apa? Adalah na'am ucapan malaikat mengambil dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idzafatuhu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan penyandarannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi qaulihi innahu laqaulu rasulin karim Wa ma huwa biqaul syair. Paham ya? Nah, barakallahu fikum bahwasanya Al-Qur'an itu adalah ucapan Rasul yang mulia dan bukan ucapan penyair. Nah, bukan ucapan pembikin pantun. Fahiya idhafatut tablighin. Itu namanya apa? Idhafah penyandaran yang bentuknya tablik penyampaian. Jibril alaihissalam bukan awal mulai mengucapkan bukan. Jibril alaihissalam mengambil dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah menyampaikan kepada umatnya. Paham itu maksudnya ya? Itu idhafatut tabligh, penyadaran yang bentuknya adalah penyampaian. Fa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa Jibril alaihi salam huma kilahuma mutahammilun wa muballighun kalamillah. Kedua-duanya nam mengambil dan menyampaikan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya ya? Mengambil dari Allah Subhanahu wa taala malaikat Jibril kemudian sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah menyampaikan kepada siapa? Kepada umatnya. Na'am barakallahu fikum seperti itu. Wal kalamu innama yudhafu ila man qalahu mubtadi'an. Sedangkan yang namanya kalam, perhatikan baik-baik, yang namanya kalam ucapan itu disandarkan kepada orang yang mengucapkannya di awal permulaan. Misalkan sekarang antum baca, nah barakallahu fikum qala Syekh Shalal Fauzan. Ucapan yang anak baca itu ucapan siapa? Ucapan anak atau ucapan Syekh Shalal Fauzan? Syekh Saleh Fauzan karena beliau yang mengucapkan pertama kali gitu loh. Apa maksudnya? Jadi ketika antum baca Al-Qur'an, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ucapan yang dibaca tadi itu, ucapan siapa? Antum? Ucapan siapa? Allah Subhanahu wa taala karena Allah taala yang mengawalinya. Adapun suara-suara siapa? Suaranya siapa? Rasulullah Ketika ana baca Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Suara-suara siapa? Suara yang membaca. Ucapan yang dibaca ucapan siapa? Ucapan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Asan kitab tersebut, kertasnya, sampulnya, tintanya, penjilitannya, itu makhluk bukan? Nah, keliru bahaya nih. Keliru Jahmiyah nanti hati-hati. Nah, hati-hati ya. Kertasnya, tintanya, nah, kita buka lembar-lembarannya itu ya. Kertasnya, tintanya, penjilitannya, nam sampulnya, itu makhluk bukan? Nah, wah. Bukan makhluk katanya. Terus apa? <laughs> kertasnya itu loh kalau kita buka Al-Qur'an, Al-Qur'anul Karim, mushaf itu ya kita buka ada kertasnya, ada sampulnya, ada tintanya. Itu makhluk bukan? Masih bingung? Makhluk bukan Abu Nafal? Makhluk. Kertasnya makhluk. Paham ya? Tintanya makhluk, tapi yang dibaca itu apa? Kalamullah. Jangan keliru ya. Nah, jangan sampai keliru ya. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan dalam nuniyahnya apa? الصوت صوت القارئ ولكن الكلام كلام رب العرش lakin aswatal ibadi wa fi'lahum kamidadihim wa rikki makhlukani fa sautu lil qari walakinil kalama ayo kalamu rabbil arsy dan ihsani nah jadi kalau untuk suaranya dan perbuatannya perbuatan yang baca tersebut kemudian tintanya dan kertasnya itu makhluk semuanya fasautu lil qari suara-suara yang baca Adapun kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala. Paham belum? Jadi Al-Qur'anul Karim yang kita baca itu kalam Allah bukan? Suara yang baca apa? Makhluk. Harus yakin itu ya. Karena nanti kalau enggak yakin Jahmiyah mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Allah musta'an. Kita tutup yang terakhir barakallahu fikum. Naam la ila man qalahu muballighan muaddian. Bukan dinisbahkan kepada orang yang mengucapkannya dalam keadaan menyampaikan dan juga menunaikan. Maksudnya bagaimana? Sekarang kalau anak baca kitab seperti ini, ini bukan ucapan anak yang kita baca ini. Ucapannya siapa? Syekh Saleh Al-Fauzan. Paham belum antum? Paham enggak? Ayo. Li'annahu la yumkinu an yakuna al-kalamu min salasatin. Karena enggak mungkin. Nah, ucapan itu diawal diawalkan kepada apa? Dari tiga, dari yang ketiga. Fallahu akhbara annahu kalamu. Allah Taala mengkabarkan bahwasanya itu ucapannya. Jadi enggak mungkin langsung dikatakan ini ucapan Rasulullah, enggak mungkin. Ucapan Allah Taala diambil oleh Jibril alaihissalam disampaikan kepada Rasulullah SAW. Wa adzafahu ila Rasul al-Malaki dan Nah barakallahu fikum Allah SWT menyandarkan kepada Rasul Malaki Jibril alaihissalam wa ila Rasul al-Bashari dan kepada Rasul Bashari itu Rasulullah SAW min babi idzafatut tabligh faas dalam rangka apa penyandaran penyampaian saja semata-mata itu saja Wa huwa kalamullahi ibtidaan. Al-Qur'anul Karim itu adalah ucapan Allah secara apa? permulaan. Minhu bada'a wa ilaihi ya'udu. Naam. Wa huwa kalamu Jibril wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tablighan 'anillahi 'azza wa jal. Al-Qur'an itu ucapan Jibril dan ucapan Nabi Muhammad tapi dalam bentuk apa? penyampaian. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah menyampaikan kepada umatnya seperti itu. Nah, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa la yashuk la Naam muslimuna fi hadha. Kaum muslimin enggak boleh ragu dalam masalah seperti ini. Annahu kalamullah, bahwasanya itu adalah ucapan Allah, enggak boleh ragu. Munazzalun khair yang diturunkan dalam keadaan apa? Bukan makhluk. Jadi Al-Qur'an kalamullah azza wa jalla ada suaranya, ada hurufnya. Yang namanya kalam itu pasti harus ada dua perkara ini. Yang namanya kalam harus ada Dua perkara apa itu? Suara dan hurufnya. Kalau ada kalam kok nggak ada suaranya, itu bukan kalam. Coba antum berbicara nggak ada suaranya. Coba antum. nggak bisa. Berbicara mesti ada suara walaupun pelan pun suaranya ada. Antum diam gini nggak dikatakan bicara karena al-kalamu apa? Huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i mufimun Harus disuarakan. Paham ya? Jadi kalau misalkan orang kok sholat gini, Abdurrahman, Allahu Akbar. Dia sampai selesai, sampai salam dia. Dia sholatnya sah nggak? Nggak sah. Kenapa nggak sah? Kalamnya mana? Dikirnya mana? Karena dikir tempatnya lisan, harus digerakkan mulutnya. Walaupun pelan pun digerakkan. Teman diam aja gini. Tadi aku baca surat Al-Fatihah nggak? Baca di mana dalam hati, bukan kalam. Kalam itu apa? Sautun, suara harus ada. Paham ya? harfun ada hurufnya. Orang berbicara tanpa huruf bisa? Antum coba. Berbicara tanpa huruf antum coba. Enggak bisa. Eh, kalau itu bukan bicara, bukan bicara itu. Paham ya? Bicara itu yang seperti ini sekarang, sekarang antum saksikan bicara namanya. Paham ya? Jadi pembicaraan atau kalam itu harus terpenuhi dua perkara tadi apa itu? Kalam itu harus ada apanya tadi? Ada apanya? Suara dan